السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي خلق الزمان والمكان والإنس والجان وأنزل القرآن وفضل من الأزمنة من شهور السنة شهر رمضان وفضل من الأمكنة والمدن مكة والمدينة والشام ومن البلدان الشام ومن البشر الأنبياء والمرسلين ومن الملائكة جبريل الامين صدر صدري kaum مسلمين المسلمات yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah. Segala puja puji untuknya semata. Dia yang telah menciptakan alam semesta ini. Dia yang menciptakan zaman, waktu, wal makan dan tempat. Dia yang menciptakan jin dan manusia dan jin. Dia yang melebihkan satu bulan dari bulan yang lainnya seperti bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Dia pula Allah yang melebihkan satu kota dari kota-kota yang lainnya seperti Makkah, Madinah dan Baitul Maqdis. Dialah Allah yang memberikan keutamaan kepada satu negeri dari negeri-negeri lainnya seperti negeri Syam. Dan dialah Allah Dialah Allah yang telah melebihkan satu malaikat dari malaikat-malaikat yang lainnya seperti Jibril Al-Amin dan dia pula yang memberikan keistimewaan dan kelebihan kepada para nabi dan mursalin. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, selawat dan salam semoga senantiasa diucapkan dan disampaikan untuk nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi yang syariatnya petunjuknya menjadi pegangan manusia umat hingga akhir zaman. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini. Sebagaimana yang Anda Anda ketahui kita berkumpul untuk membicarakan sebuah negeri dan tentang saudara-saudara kita yang ada di sana. Namun sebelum kita berbicara panjang lebar khususnya di bagian saya, kita berbicara tentang keutamaan negeri Syam Saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudari semuanya. Kita datang kemari bukan sekedar untuk duduk mendengarkan ceramah dan kajian, tapi kita juga datang kemari untuk menggalang dana, membantu saudara-saudari kita di sini. Maka jangan lupa siapkan infak terbaik lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan meraih kebaikan yang sempurna hingga kalian menginfakkan, menyumbangkan apa yang kalian cintai. Dan jangan sampai Jangan sampai kita mengaku mengikuti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kelak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum berkata bahwa mereka tidak ada meninggalkan generasi-generasi penerus mereka. Ingat perkataan salah seorang tabi'in ketika dia merasa malas beribadah. Ketika dia merasa semangatnya lemah untuk menjalankan ketaatan. Kemudian dia berkata pada diri, memotivasi, membakar semangat diri Apakah wahai diri? Apakah engkau ingin para sahabat Nabi mengatakan bahwa mereka tidak meninggalkan generasi laki-laki para pria sejati? Demi Allah, Demi Allah, saya akan berdesak-desakan dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pintu surga. Maksudnya, dia tidak mau kalah. Dia ingin bersama-sama para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Nah, mari wahai saudaraku saudariku yang mengaku mengikuti jejak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan kalah untuk berinfak, bersedekah, menyumbang untuk Islam, untuk kaum muslimin yang membutuhkan. Hari ini kita akan kumpulkan infak kita untuk saudara-saudari kita yang membutuhkan bimbingan syams. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar negeri Syam. Tapi barangkali sedikit di antara kita yang tahu apa itu makna syam. Kalau saya tanya, barangkali banyak yang tidak tahu. Apa sebenarnya makna Syam? Maka perlu juga kita tahu. Apa itu makna Syam? Lalu mana saja negeri Syam itu? Apa keutamaan-keutamaannya? Sehingga semakin membuat kita cinta ke negeri tersebut dan saudara-saudari kita di sana yang sedang dirundung musibah, diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi musuh-musuh Allah kaum Syiah Nusairiyah dan orang kufar. Kita mulai dari makna Syam. Kalimat Syam di dalam bahasa Arab disebut dengan dua kata, dengan dua bentuk. Syamun dan Syamun. Syamun dan Syamun. Tapi masyhurnya disebut dengan Syam. Dalam asal katanya para ulama seperti Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan Syam juga diambil dari bahasa Suryania karena negeri Syam ini sudah lama termasuk salah satu kota tua negeri Syam khususnya Damaskus itu termasuk yang tua di dunia. Dalam bahasa Suriania, Syam atau Syamun berarti at Baik, yang baik. Karena negeri tersebut negeri yang baik dan subur. Kemudian di dalam bahasa Arab asal kata Syam atau Syamun ini bukan syukmur. Kalau syukmur itu tidak bagus artinya. Syam atau Syamun ini maknanya sesuatu yang mudah, menggembirakan. Karena orang-orang Syam juga dikenal ramah, yang terbuka. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Sebagian lagi ada ulama yang menjelaskan penamaan Syam ini juga dinisbatkan kepada putra Nabi Nuh, Sam bin Nuh alaihissalam. Karena menurut sebagian ulama, Sam bin Nuh adalah orang yang pertama tinggal di tempat tersebut. Lalu lidah orang ajam ketika mengucapkan Sam memelesetkannya menjadi Syam. Lalu terkenallah kata Ini dia makna Syam. Dan negeri Syam negeri yang luas. Mulai dari tepian sungai Efrat di Irak sana sampai berbatasan dengan Mesir. Kemudian dari sebelah utara Arab Saudi, pegunungan Toy sampai ke tepian laut eh, laut apa Mediterania. Ini semuanya mencakup negeri Syam. Yang sekarang kita kenal dengan beberapa negara seperti Urdun atau Yordan. Kemudian Suriah. Lubnan. Palestina itu pasti termasuk. Nah ini semuanya termasuk dalam kawasan negeri Syam. Dan negeri Syam ini salah satu kota atau negeri yang disebutkan keberkahannya di dalam Al-Quran dan Hadis. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di lima tempat. Tentang kebaikan dan keberkahan negeri Syam Yang pertama di surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan perjalanan Rasulullah SAW alaihi ketika Isra dan Mi'raj dari Mekah ke negeri Syam kemudian dari sana diangkat ke langit الله برفرمان سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي maha suci الله yang asra bi abdihi memperjalankan hambanya di malam hari minal masjidil haram tempat terbaik muka bumi Di sana juga kaum muslimin yang kedua ila Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa. Kiblat pertama kaum muslimin Masjidil Aqsa di Palestina yang merupakan bagian dari negeri Syam. Alladzi barakna haulahu yang kami berkahi sekitarnya di Ini langsung Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan tentang keberkahan negeri Syam. Dan perlu diingat wahai saudara-saudariku, keberkahan negeri Syam, keberkahan satu negeri yang disebutkan oleh Allah bukan berarti individualnya, personal orang-orang yang di sana lebih baik dari tempat yang lain, tidak. Bisa jadi orang yang tinggal di sana lebih buruk kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti penguasa yang berkuasa sekarang di sana orang Syria, Syiah. Mereka adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menampakkan keimanan tetapi wabatinuhum wabatinuhum fihi kufur wa nifaq tetapi batin mereka penuh dengan kafiran dan nifaq yang lebih berbahaya daripada orang kafir kata Syekhul Islam di dalam majmu' fatwa mereka tinggal di negeri Syam jadi ketika kita menjelaskan keutamaan dan keberkahan negeri Syam itu maksudnya negeri Syam dan orang-orang yang beriman di sana. Ayat yang mulia ini di surah Al-Isra menjelaskan tentang kebaikan dan keberkahan negeri Syam tersebut. Dan keberkahan negeri Syam ini banyak sekali. Secara umum ada dua, keberkahan dunia, keberkahan dinia dan keberkahan duniawiyah bertahan dunia jelas. Di sana dari sana banyak diutus para nabi dan rasul. Tempat hijrahnya Nabi Ibrahim. Tempat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri yang Allah wariskan kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah perintahkan Nabi Musa untuk memasukinya. Dan juga tempat para ulama dari dahulu sampai sekarang. Ini keberkahan agama. Dan nanti dari hadis-hadis yang akan saya sampaikan juga akan semakin jelas bagi kita keberkahan-keberkahan agama yang ada di sini. Ada pun keberkahan duniawi. Negeri Syam khususnya Suriah itu menjadi tujuan pertama penjajah Eropa Barat. Ketika Prancis ingin menjajah negeri-negeri Arab, yang pertama mereka kuasai adalah Suriah. Karena kekayaannya, sumber-sumber minyaknya, dan juga karena mereka tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Jika fasad ahad Syam, la Apabila ahlu syam telah rusak, tidak ada lagi kebaikan pada kalian. Mereka ingin merusak tersebut. Oleh karena itu, mereka bela orang-orang syiah. Mereka lindungi, mereka jaga. Mereka tidak ingin keimanan, kebaikan tumbuh. Mereka ingin merusak negeri Syam tersebut karena benteng keimanan kaum muslimin di akhir zaman ketika terjadi fitnah ada di sana. Ayat yang pertama tadi tentang keutamaan Nabi Syam ada di surat Al-Isra. Ayat yang kedua Ayat-ayat ini dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di surat Al-Anbiya ayat 71 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim dan Lut. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum kaum Nabi Lut, Allah selamatkan Lut dan Ibrahim alaihi wassalam ke negeri Syam. Wa najaynahu wa Lutan ila al ard allati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Ibrahim serta Lut alaihi wassalam persahabatan mereka ke bumi, ke negeri yang kami berkahi padanya untuk dunia. Ini ayat kedua tentang keutamaan Indonesia. Berkah, berkah itu kebaikan yang berkembang dan berkesinambungan yang Allah limpahkan ke negeri itu semua dan penduduknya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga Masih di surah Al-Anbiya Ayat 81 Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabi Sulaiman Dan kerajaan Sulaiman alaihi salam ada di Syam Kerajaan Nabi Sulaiman ada ada di Syam Bukan di Jawa Tengah Ada sebagian penulis buat katanya Sulaiman itu Nabi Sulaiman alaihi salam di Jawa Tengah ini orang yang paling bodoh yang nulisnya. Orang yang bermimpi. Ada tersebar tulisan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa Sulaiman ar-rih wa Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ard allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in alimin. Dan Sulaiman itu memiliki angin yang bertiup dengan perintahnya yang membawanya ke negeri yang kami berkahi padanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan wa ma'lum dan maklum saja kerajaan Sulaiman itu ada di Syam. Kerajaan Sulaiman alaihi salam ada di Syam. Dan Sulaiman itu memiliki angin yang begitu dan perintahnya untuk membawanya ke negeri yang kami berkahi padanya. Ayat yang berikutnya yang keberapa keempat di surat Sabah. Di surat Sabah kisah antara Sulaiman alaihi salam dengan Ratu Sabah. Sabah di Yaman. Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمinin dan kami jadikan di antara mereka dan di antara negeri-negeri kampung-kampung yang kami berkahi maksudnya Syam di antara negeri Sabak dan negeri-negeri Syam di antara itu aku menjadikan ada pula kampung-kampung di antara nah qura allati barakna fiha di sini kampung Al-Qura yang kami berkahi, kampung-kampung yang kami berkahi ini adalah yang bisa tempatnya Nabi Sulaiman. Maka berjalanlah kalian di kampung-kampung tersebut dengan aman, siang maupun malam. Ayat yang terakhir yang kita sebutkan pada kesempatan ini Surat Al-Qasas ayat 30. Sebenarnya sebagian ulama menyebutkan bahkan ada 9 ayat, tapi kita ringkas menjadi 5. Karena masih banyak hadis-hadis yang akan kita sebut. Sementara waktu kita sampai jam 9.50 tadi. Eh, 45 ya. 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ataha nudiya min syati'il wadi al-aymani." fil bukhatil mubarakati minasy syajarah tentang Maryam alaihi salam. Falamma ataha nudiya tatkala ia mendatanginya nudiya min syati min syati al-wadi al-ayman maka dipanggil diseru dia dari sisi lembahnya sebelah kanan. Fil buqah di tempat al-mubarakah, di tempat al-mubarakah yang diberkahi. Buqah itu tempat Minus syajarati dari pohon. Karena Maryam ketika akan melahirkan dia bersandar di bawah pohon kurma. Dan itu terjadi di negeri Syam. Disebutkan di sini al bukhah al-mubarak. Tempat yang diberkati. Maka berdasarkan ayat-ayat ini tidak diragukan lagi bahwasanya negeri Syam tersebut termasuk di sana Suriah, Lubnan, Yordan, Palestina, semuanya itu termasuk semuanya negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis sangat banyak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan karena keutamaan keutamaan di ayat di hadis inilah yang mendorong dia untuk tinggal di negeri Syam. Di sana kata dia, di sanalah saya menimba ilmu dari ulama-ulama. dulu waktu itu pernah saya hadir di majelis di rumah Syekh yang hadir sedikit waktu itu ya. makanya saya duduk pustaka itu malam Jumat sedikit. Ya. Kemudian ada salah seorang teman dari Oman bertanya kepada Syafi'i. Syekh, sudah lama sekali. Ini ada sebaran tentang Syekh Yordan, salah seorang Syekh Yordan fatwa-fatwa tentang Syekh dan begini begini begini begini begini dibacakan. Mungkin anda sudah dengar permasalahan-permasalahan seperti itu. Syekh Rabi ketika itu sebenarnya spontan dia berkata Uskup, dia jangan kecampur urusan ulama. Mereka itu ikhwan, kawan-kawan kami, saudara-saudara kami di negeri Syam, mereka Syam." tidak tahu apa itu Syam, kamu tidak tahu apa itu ahli Syam. Mereka saudara-saudara kami di Syam. Beliau ingin menunjukkan keutamaan Syam dan ulama-ulama serta ahli di sana. Usul, kamu menuntut ilmu dia. Tidak perlu campur urusan para ulama seperti ini. Syekh Marah. Saya sampaikan ini ingin menunjukkan bagaimana para ulama mereka mengenali keutamaan negeri Syam dan juga ahli ilmu serta ulama-ulama dan saya hadir ketika Nah, hadis-hadis tentang keutamaan negeri Syam yang antara lain yang pertama yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, al tirmizi dan Ahmad, At-Tabrani Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina." Ya Allah, berkahilah untuk kami di Syam kami dan di Yaman kami. Lihat dua tempat ini. Sekarang sedang bergejolak fit, fitnah bergejolak. Syam kaum muslimin ditindas oleh orang-orang Syiah di Yaman juga terjadi gejolak melawan orang-orang Syiah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina ya Allah, berkahilah untuk kami di Syam kami dan di Yaman kami. Mungkin ada yang bertanya, kok Syam dan Yaman yang disebutkan Mekah Madinah mana? Ya sudah jelas Mekah Madinah itu diberkahi. Itu sudah pasti. Rasulullah SAW alaihi wasallam berada di Madinah. Itu sudah pasti. Sahabat yang mendengar itu lalu berkata, "Ya Rasulullah, wa fi wa fi najdina wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga najd kami wahai Rasulullah." Rasulullah menyebutkan Syam dan Yaman, lalu sahabat berkata, "Bagaimana dengan Najd?" Dan Najd juga diberkahi ya Rasulullah. Rasulullah mengulangi lagi Allahumma barik lana fi syamina Allahumma barik lana fi yamanina ya Allah berkahilah Syam kami dan juga berkahilah Yaman kami sahabat kembali bertanya nejek ya Rasulullah kemudian yang ketiga kalinya untuk yang ketiga kalinya kata Ibnu Umar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata hunaka zalazil wal fitan di Najd itu akan terjadi zalazil gempa-gempa dan fitnah-fitnah, goncangan-goncangan dan fitnah. Wabiha yadmu'u qarnu syaitan. Dan di lejet itu terbitnya tanduk syaitan. Lejet itu daerah kira kira Irak dan sekitar. Makanya di sana bergejolak lagi dahulu. Oh. Ada yang menyimpangkan hadis ini, lalu mereka setelah mereka simpangkan, mereka arahkan kepada dakwah Syekh Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Karena itu di dinejat. Padahal dakwah itu sudah menyeluruh semua ini di seluruh dunia bahkan, walaupun berpusat di Arab Saudi. Arab Saudi bukan Najd saja, di sana ada Hijaz, Mekah, Madinah dan dan sekitarnya. Jadi hadis yang pertama tadi doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan keutamaan Syam dan juga Yaman. Rasulullah yang mendoakan keberkahan untuknya. Hadis yang kedua dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ahmad bin Hibban, At-Tabrani dan hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tabrani dan juga oleh Al-Hakim berdasarkan syarat Syekhan dan juga oleh Syekh Al-Albani. Semoga Allah merahmati semuanya. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu'alif Al-Qur'an min ar-riqa. Kami menyusun Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an ditulis terpisah-pisah. Jadi disusun lembaran-lembarannya dari kami. لأن رسول الله صلى الله alaihi wasallam bersabda tuba lisyam tuba lisyam tuba itu keberkahan keberuntungan kebaikan keberuntungan kebaikan untuk Syam kami ingin bertanya li'ayi dalika ya Rasulullah kenapa Syam itu beruntung wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li'anna malaikat ar-Rahman karena malaikat-malaikat ar-Rahman malaikat-malaikat Allah basitatun basitatu ajnihataha 'alaiha karena malaikat-malaikat Rahman membentangkan sayap-sayapnya menaungi negeri Syam. Karena keberkahannya tadi malaikat itu menyukai negeri Syam. Jadi keberkahan, kebaikan keberuntungan untuk Indonesia. Dan juga di akhir zaman ketika terjadi perang besar Manhama kubro antara kaum muslimin dan kaum kufar maka di negeri Syam kaum muslimin benteng-benteng kaum muslim. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW Alaihi ini hadis ketiga tentang keutamaan negeri Syam. Kata Rasulullah SAW Alaihi Wasallam satu jannatuna jenada. Nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa tentara, pasukan-pasukan. Jundan di Syam, wa jundan bil Iraq, wa jundan bil Yaman. Satu pasukan, satu kelompok pasukan di Syam, satu kelompok pasukan di Irak, satu kelompok pasukan di Yaman. Abdullah bin Huwalah radhiyallahu anhu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Khirli ya Rasulullah, in adraktu dzalik." Wahai Rasulullah, pilihkan bagiku kawasan atau tempat mana, pasukan mana yang aku pilih ketika itu terjadi. Ketika aku mendapati itu terjadi. Ini menunjukkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ingin mendapatkan yang terbaik. Kalau seandainya itu terjadi, dia tanya kepada ahli ilmu. Tentunya di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau terjadi seperti itu, kemana saya harus pergi? Apa yang harus saya pilih? Begitu juga Ketika terjadi fitnah, kekacauan, syubhat dan segala macam, tempat kita kembali adalah ular, ular bertanya kepada ahli ilmu, meminta nasihat, meminta petua, penjelasan dari mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada dia, "Alaika bisyam, fa innaha khiratullah min ardi, yujtaba ilaiha khiratuhu min ibadi." Wajib atas semua kehendaklah kamu memilih negeri Syam karena sesungguhnya Negeri Syam tersebut adalah pilihan Allah, khairatullah bil ardi dari bumi nya di akhir zaman. Yustaba ilaiha dan ya, yustaba, yustaba itu dibawakan. Jadi saya dibawa, digiring. Digiring kepadanya kebaikan-kebaikan dari hamba-hambanya. Fa'amma in abaitum fa'alaikum biyamanikum. Kalau kalian tidak mau ke negeri Syam, maka pilih Yaman. wasqu min wudhuikum dan minumlah dari telaga-telaga kalian fa inna Allah tawakkala li bisyabu ahlihi sesungguhnya Allah tawakkala li Allah sesahkan untukku Syam dan ahli Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Hibban, Hakim. Al-Hakim mengatakan sahihul isnad dan juga شيخ الباني وهذا كان صحيح جدا صحيح نحن نعم. نهتك تجدي تصور في الزمان ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه كان عنده مريض للعشاء وجابوه من دنيا أهل السنة بسنة جيكا كده ما كان يعمل حديث يلقبه yang lebih jelas dan tegas Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inni raaitu inni raaitu amud عمود الكتاب انتزع min تحت wisadati من تحت وسادتي فنظرت فإذا هو نور ساتع عمد به إلى الشام ala innal imana idza waqa'atil fitan bisyar Sesungguhnya aku bermimpi melihat penyangga Alkitab itu dicabut dari bawah tempat dari bawah bantalku. Dan aku melihat menazarku. Tiba-tiba ada cahaya yang memancar mengarah ke negeri Syam. ketahuilah sesungguhnya keimanan itu ketika terjadi fitnah-fitnah berada di negeri Syam. Namun perlu diingatkan, tetap saja harus ada tolak ukur barometer untuk mengukur keimanan ini. Bukan setiap yang ada di Syam lalu dikatakan keimanan kan di sana Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga di dalam hadis lain menyatakan mereka yang betul-betul memegang teguh keimanan di sana itu adalah Taifah Mansurah, kelompok yang tahu itu sedikit, tidak banyak. Dan nanti disebutkan di dalam hadis. Sehingga jangan sampai ada nanti yang beralasan semua yang ada di Syam itu yang melawan orang-orang Syiah Nusairiyah sekarang maka dianggap di sana mereka itu adalah buta. Kita mesti bergabung dengan mereka karena gerakan-gerakan seperti ISIS juga disyarah, ya kan? Tetapi kalau kita timbang dengan Al-Quran dan Sunnah, maka sepak terjang mereka ini sangat jauh dan sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para sahabat sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi nabi wa radhiyallahu anhu sahabat dan juga pemahaman para ulama. Jadi harus diukur dan diimbang. Tinggal 10 menit Jauh-jauh dari Pekanbaru Satu jam setengah naik pesawat Tinggal 10 menit lagi kenyang Gak apa-apa dan Syam di akhir zaman wahai saudaraku, wahai saudaraku, wahai saudariku tempat dikumpulkannya manusia dan tempat mereka dikumpulkan di akhir zaman dan juga setelah hari kiamat dibangkitkan dikumpulkan di sana. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Abu Dhar, "Asyam ardul mahsyar wal mansyar." Syam adalah negeri tempat dikumpulkannya manusia. Di akhir zaman akan muncul api dari hadramaut menggiring manusia ke negeri Syam Dan juga di sana setelah dibangkitkan mereka berkumpul. Dan hadis ini dikatakan oleh Al-Albani rahimahullah taala hadithun sahih. Terakhir hadis yang terakhir. Dari Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ila fasada ahlu syam apabila ahlu syam telah rusak fala khaira fikum tidak ada kebaikan pada kalian la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin dan akan ada sekelompok segolongan umatku mansurin tolong dan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala ingat sekelompok mereka itu tidak banyak la yadurruhum man khazalahum tidak ada yang membahayakan mereka orang-orang yang menghinakan mereka tidak akan bisa membahayakan mereka hatta taqum sa'ah. Imam Ahmad mengatakan yang dimaksud Tariqah Mansurah di sini kata Imam Ahmad hum ahlus syam. Mereka adalah ahlus syam. Ini keutamaan keutamaan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Sebagaimana yang saya katakan tadi, ayat-ayat dan hadis-hadis ini menjelaskan tentang keutamaan syah nutrition dan juga ahli. Tapi sebagaimana yang saya katakan, keutamaan suatu tempat tidak menjamin utama orang ada yang ada di sana kecuali mereka berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Salman Al-Farisi Suatu hari Abu Darda menulis surat kepada Salman Al-Farisi. Darda di Syam, Salman ketika itu di Madinah. يتلسي surat. Halumma ila al ardil muqaddasah. Wahai saudaraku, mari segera menuju ardul muqaddasa. Bumi yang suci. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menjawab, "Innal arda la tuqad la tuqaddisu ahadan wa inna ma yuqaddisu al-insan amala amalu wa inna ma yuqaddisu al-insana amalu." Mari ke negeri Muqaddas, negeri yang suci. Apa kata Salman? Tanah atau bumi negeri ini tidak membuat seseorang menjadi suci. Yang membuat seseorang suci itu adalah amalannya. Bahkan Nabi saw berkata kepada putrinya, Fatimah ya Fatimah, silakan minta apa yang kau inginkan dari hartaku. Fa inilah umni hanki min syaitan sedikit pun tidak bisa menyelamatkan dari azab Allah. Nasab tidak akan menyelamatkan. Tempat tidak akan menyelamatkan sebagaimana Mekah, Madinah yang juga lebih utama daripada Syam tidak akan bisa menyelamatkan seseorang sekalipun dia berada di sana kecuali dia berikan tubuh, dengan Al-Qur'an, dengan sunnah, dengan pemahaman para salaful umat dan mengamalkannya. Namun kita sebutkan keutamaan ini agar kita mengerti karena bagian dari kita. Karena negeri Syam menjadi sasaran menjadi sasaran musuh-musuh Allah sehingga dari dahulu mereka berusaha untuk menguasainya sampai sekarang mulai dari penjajahan Perancis lalu mereka serahkan kepada orang-orang Nusairia orang-orang Syiah dan mereka lah yang selama ini merusak negeri-negeri kaum muslimin di Irak dahulu mereka juga yang membiarkan orang-orang Tatar masuk ke negeri-negeri kaum muslimin lalu mereka pula orang Syiah yang memerintahkan, yang menyarankan kepada orang-orang Tatar, orang-orang Mongol untuk membunuh khalifah ketika itu. Dan mereka yang membumi, membumi dan negeri-negeri kaum muslim. Maka perjuangan kaum muslimin di sana menghadapi orang-orang Syiah Nusayri dan menghadapi orang-orang kafir yang membantu mereka, menghadapi ahlul bid'ah yang mengaku-ngaku menegakkan agama tetapi malah memerangi kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kufar seperti kaum Khawarij. Seperti kelompok-kelompok ISIS yang di sana yang memerangi dan menghambat perjuangan kaum muslimin memerdekakan diri mereka dari belenggu orang-orang Syiah yang ingin memperbudak dan memperlemah kaum muslimin. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syam memancarkan cahaya. Sekalipun musibah nestapa sekarang mendera negeri Syam dan penduduknya, tapi dari sanalah terbitnya harapan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan tamkin an-nusrah, kemenangan, kekuatan, kekuasaan kecuali setelah diuji dahulu. Kamu kamu sudah diuji, sehingga dari sana nampak siapa yang benar-benar berjuang untuk Islam, siapa yang benar-benar berpegang teguh dengan agama, siapa sebenarnya Al-Qaifa al mansurah, yang memang berhak untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah Syam itu tidak akan berakhir begitu saja sampai akhir zaman sampai Imam Mahdi diturunkan, dimuncul sampai Imam Mahdi muncul, sampai Nabi Isa diturunkan, gejolak di negeri Syam akan selalu ada sampai akhirnya nanti Dajjal muncul bahkan kaum muslimin berperang melawan mereka bahkan sampai ya maju mengepung kaum muslimin di negeri Syam juga zaman akan senantiasa ada ujian dan cobaan di dicoba yang di sana ada dipilih orang syuhada orang-orang soleh para pejuang para mujahid ulama-ulama dan semuanya yang betul-betul berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala doa kita senantiasa untuk saudara-saudari kita. Sumbangsi kita, kepedulian kita selalu kita curahkan untuk mereka. Kaum muslimin di Suria dan di Syam secara umum semuanya menjadi pusat perhatian kita dan kita senantiasa bersama saudara-saudara kita laksana satu tubuh saling merasakan sakit satu dengan yang lain. Saya mohon maaf, saya sudah siapkan beberapa kumpulan makalah tetapi waktu kita tidak memungkinkan karena kita juga akan mendengar mendengarkan paparan dan Ustaz Abu Sa'ad taala tentang eh, kondisi terkini negeri Syam dan juga perjuangan kaum muslimin di sana. Baiklah, nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan jawab sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.